Hmm? Mengikuti jejak terdahulu atau sebelumnya kita bual athar secara syar'i atau istilah secara istilah satu ketentuan yang ada tahapannya Zatu marahil Yatba'ba'aha ba'dan ya, Saling mengikuti sebagiannya kepada sebagian yang lain Itu al-qasas Jadi berita ikhbar An-Qudiyatin Zati marahil saling berkaitan satu sama lainnya. Dan kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang bagaimana? Istimewaan kisah dalam Al-Quran yang pertama sebagai asdaqul qasas kisah yang paling benar. Tanya. Apa من أصدق من الله حديثا ومن wa من الله min Allah أحسن القصص Kisah yang terbaik. padahalnya dalilnya? نقص عليك أحسن القصص Hmm. Yang ketiga Anfa'ul qasas Kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling bermanfaat Baik Pada dirinya Laqad kana fi qasasihim Ibratun li ulil albab Dan kisah-kisah dalam Al-Quran membahas tentang berapa perkara? Tiga perkara. Ya, kesimpulan dari kisah-kisah dalam Al-Quran tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, tentang para nabi anil anbiya wa rusul wa majaru alaihim مع المؤمنين tentang kisah para nabi para rasul dan dengan umatnya baik yang beriman ataupun yang kafir yang kedua tentang afrod wa tawaif orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang patut untuk dijadikan pelajaran bagi umat ini. Yang tiga, kejadian tragedi yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Itu tiga kesimpulan kisah dalam Al-Quran membahas tentang itu. Yang berikutnya kala Syekh rahimallahu taala Dilanjutkan Walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun 'azimatun Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki hikmah yang agung, hikmah yang mulia. Kisah-kisah dalam Al-Quran karena tadi sudah disebutkan di awal kata Syekh sebagai asdaq wa ahsan wa anfa. Sehingga tentunya kisah-kisah dalam Al-Quran hikam kethira, hikamun kathiratun hikmah-hikmah yang banyak manfaat-manfaat yang banyak yang mulia yang agung minha diantaranya yang pertama kata syekh di antara hikmah kisah dalam Al-Quran bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadamanatu hadhihi al-qasasu Kisah-kisah tersebut menjelaskan tentang hikmatullah taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala فيما تضمنته dalam perkara-perkara yang dicakup terkandung dalam kisah-kisah ini. Ya. ya apa yang terkandung dalam kisah-kisah ini menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang maha bijaknya Allah Subhanahu taala. Subhanallah firmankan di surah Al-Qamar ayat yang keempat sampai kelima Walaqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur Allah Azza wa Jalla telah datang ya sungguh walaqad ja'ahum dan sungguh telah datang kepada mereka minal amba minal amba itu dari berita-berita kabar-kabar ma fihi muzdajar yang berita-berita tersebut terkandung padanya ancaman muzdajar wa'id ancaman keras dari Allah Azza wa Jalla apa tujuannya? Apa hikmahnya? Tentunya berita-berita tersebut sebagai hikmatun balighatun. Hikmah yang sempurna. Hikmah yang agung. Fama tughni nuzur. Fama mak di sini kata Syekh Utsaimin taala ada dua kemungkinan. Boleh jadi ma Nafia boleh jadi ma istifhamiyah wal ablagh athani dan yang lebih tepat yang kedua kata Syekh Fama tughnin nuzur berarti tidak bermanfaat bagi mereka peringatan-peringatan itu kalau nafia, tapi kalau istifhamiyah pertanyaan tidakkah bermanfaat bagi mereka peringatan-peringatan ya -peringatan? ketika datang berita-berita ya, kepada mereka yang terkandung ancaman padanya. Sehingga Allah sudah sebutkan di sini hikmatun balighatun sebagai hikmah yang sempurna. Berita-berita kisah-kisah tersebut sebagai hikmah yang sempurna. Athani nah, yang kedua dari hikmah Kisah dalam Al-Quran Bayanu adlihi ta'ala Bi'uqubatil mukadzibin Penjelasan tentang keadilan Allah SWT ya, Adilnya Allah SWT Yaitu bi'uqubatil mukadzibin Dengan Allah SWT menghukum orang-orang yang mendustakan orang yang mendustakan syariat Allah Azza wa Jalla mendustakan para rasulnya Allah Subhanahu hukum mereka bentuk keadilan Allah Subhanahu dalam kisah-kisah tersebut liqaulihi ta'ala 'anil mukadzibin sebagaimana Allah Subhanahu firmankan tentang mereka-mereka para pendusta syariat Allah Subhanahu para pendusta nabinya surat Hud ayat yang ke-11 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك Kami tidak mendolimi mereka kata Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Mereka lah yang mendolimi diri diri mereka sendiri. Sebab perbuatan mereka sendiri. Baik. Amma rabbuka bidzallami lil 'abid. Karena Allah SWT tidak pernah mendolimi hambanya. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء tidaklah agdat anhum bisa memberikan kecukupan kepada mereka sedikit pun min syai alihatuhum sesembahan-sembahan mereka allati yad'una min dunillah yang mereka sembah yang mereka seru selain Allah SWT fama agrat anhum min syai sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi mereka tidak bisa mencukupi mereka sedikit pun lamma jaa amru rabbik ketika datang perintah Rabbmu urusan Rabbmu ketentuan Allah SWT ya. jika datang ketentuan Allah SWT menimpa mereka sama sekali apa yang mereka ibadahi selain Allah SWT tidak mampu untuk menolong mereka menyelamatkan mereka sehingga mereka Allah hukum dan tidak bisa lepas tidak bisa lari dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika mereka mendustakan Allah SWT dan Rasulnya dalam hal ini banyak untuk mengetahui kisah-kisah ya, yang Allah SWT hukum mereka karena mereka menustakan syariat Athalith yang ketiga hikmah kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minin menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala bimathubatil mu'minin dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman. Memberikan pahala balasan bagi orang-orang yang beriman. Itu. Sehingga di situ menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya terhadap orang-orang yang beriman dan siksaannya terhadap orang-orang yang berdusta mendustakan syariat ini di surah Al-Qamar ayat yang ke-34 sampai 35 Allah firmankan illa ala lutin najaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi ma syakar kecuali keluarga Lut kata Allah Subhanahu wa taala ya najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Di waktu ajar menyingsing. Dalam ayat yang lainnya fi subuh, di waktu subuh إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب Sungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada mereka ya azab yang akan menimpa kepada mereka as-subuh di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Kebanyakan ancaman Allah SWT timpakan di waktu subuh Di waktu pagi Di waktu manusia lalai Sehingga orang yang beriman Wabil asharihum yastaghfirun di waktu sahur mereka mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di waktu sahur pula Allah SWT hendak timpakan azab kepada sebagian orang. Kedua ayat ini kata ulama tidak bertentangan. Boleh jadi kata Syekh Luthaimin Ta'ala Adab Allah SWT bentangkan, panjangkan dari mulai waktu sahur sampai subuh. Hmm. Kemudian nikmatan min dina. Ketika Allah selamatkan keluarga Lut illa mar'atahu kanat al ghabirin kecuali istrinya. Ya. Termasuk dari deretan orang-orang yang mendustakan syariat yang menentang Rasulnya Ali Shallallahu Wasallam bahkan suaminya sendiri jadi al di sini tentunya manis tasna kecuali yang dikucurikan oleh Allah SWT di sana ada di antaranya istrinya kecuali keluarga Luhut kami selamatkan mereka di waktu sahur sebagai bentuk nikmat dari kami kata Allah SWT kenikmatan dari Allah SWT demikianlah kami menyelamatkan memberikan bantuan kepada orang yang bersyukur insyaallah itu masuba lil mukminin pahala bagi orang-orang yang beriman Allah selamatkan memberikan berikan kenikmatan kepada mereka dan juga Allah selamatkan mereka dari azab itu tatkala ya azab ada nimpa perorangan atau secara khusus atau ada yang amah umum menimpa semua kalangan yang keempat hikmah kisah dalam Al-Quran tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu min al-mukadzibin lahu amma asabahu min al-mukadzibin lahu hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istilahnya selain kata hiburan hiburan bagi Allah SWT menghibur Nabi ya. ya. menghibur nabinya ada kalimat lain aku Allah SWT sebagai bentuk hiburan bagi Nabi ya Sallallahu Hiburan ini jangan untuk bayangkan hiburan yang manusia sering melihatnya atau nonton. Jadi bagaimana Allah SWT menghibur Nabi SAW Artinya pelipur ya. Pelipur lara Bagi Nabi Salam. Amma asabahu al mukadzibin lahu dari apa-apa yang ditimpakan dilancarkan oleh orang-orang yang mendustakan kepadanya alaihi salatu wassalam ya. Jadi ketika mukadzibin mereka melakukan melancarkan menimpakan sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wassalam maka Allah SWT menghiburnya melipurnya mengingatkan kepada apa yang telah menimpa dari kalangan nabi sebelumnya. Di antum ayatnya apa di situ? Wa yukadzibuka faqad faqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Itu. sini salah satu takwa yukadzibuka maksudnya ayatnya benar cuman berbeda. Ayatnya sama menunjukkan hiburan kepada Nabi SAW cuman di sini dibawakan di surat Al-Hajj. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'Ad wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu thumma akhadtuhum fa Dan jikalau mereka mendustakan kamu, jikalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud. Sungguh sebelumnya ya sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrikin dari kalangan kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, mereka telah mendustakan para rasulnya. Demikian pula kaum Ibrahim dan kaum Lut dan juga penduduk Madian Bahkan telah didustakan Musa. Fa'amlaitu lil kafirina thumma akhadtuhum. Kemudian kata Allah SWT aku berikan tangguh kepada orang-orang kafir. Fa kaifa kana nakir. Maka lihatlah bagaimana ya akibat kemurkaanku kata Allah SWT dahsyatnya hukumanku kata Allah SWT atau yang dibawakan di situ surat Fatir wa yukadzdzibuka wa yukadzdzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bil zuburi wa bil kitabil munir thumma akhadhu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir ujungnya saya sama fa kaifa kana nakir jadi jikalau mereka orang-orang musyrikin mendustakan engkau wahai Muhammad sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrikin telah datang kepada mereka para rasul membawa keterangan yang nyata dari Allah Azza wa Jal, bukti kitab. Ada yang membawa Zabur, ada yang membawa kitab yang jelas berisikan petunjuk. Tetapi mereka mendustakannya tadi ya, mereka merusakannya thumma akhadtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir kemudian aku hukum orang-orang kafir orang-orang yang mengingkari maka lihatlah bagaimana ketika mereka membuat aku murka kata Allah azza wajalla ya. itu al-mukadzibin orang-orang yang para rasulnya sehingga nabi kita pun Allah hibur ya Allah ingatkan yang didustakan itu bukan hanya engkau tetapi para rasul sebelumnya telah didustakan demikian pula ya, para duat Allah ketika mereka didustakan oleh manusia mereka ingat para nabi pun para rasul didustakan oleh kaumnya maka sunnatullah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mengikuti jejak para nabi mereka pun akan didustakan oleh manusia. Al-khamis yang kelima dari hikmah kisah dalam Al-Quran targhibul mu'minina fil iman bil thabati alaihi wal izdiyad minhu. إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد terghibul mu'minin hasungan, dorongan penyemangat bagi kaum mukminin fil imani bithabati alaihi untuk beriman dan kokoh di atas keimanan wal izdiyadi minhu dan untuk senantiasa menambah dari keimanannya. Kapan itu semua mereka akan kokoh dan akan bertambah keimanannya Ida alimu najat al mu'minin sabiqin ketika mereka mengetahui jalan keselamatan kaum mukminin yang sebelumnya yang terdahulu mengetahui bagaimana perkara yang akan menyelamatkan kaum mukminin terdahulu mereka imani dari kisah-kisah mereka maka akan bertambah keimanannya dan kokoh ternyata musibah ujian itu telah menimpa umat sebelumnya tahu apa yang membuat selamat umat terdahulu wantisara man umiru bil, umiru bil jihad dan ketika mereka tahu Bagaimana pertolongan Allah SWT Allah berikan kepada mereka-mereka yang diperintahkan untuk berjihad di jalannya. Subhanahu wa taala. Ini. Ketiga tahu bagaimana jalan keselamatan yang ditempuh oleh kaum mukminin sebelumnya dan pertolongan Allah SWT kepada mereka-mereka yang diperintahkan untuk berjihad badal juhdi mengerahkan segala kemampuan di jalan Allah SWT, maka mereka akan kokoh dan bertambah keimanannya. kisah-kisah tersebut akan menambah kekokohan iman bagi kaum mukminin. Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat yang ke-47 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Ayat surat Anbiya ayat yang ke-88 Anbiya ayat yang ke-88 Kami kabulkan untuknya wa najjaynahu dan kami selamatkan dia minal gham dari berbagai macam kesulitan. Wakadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan di Ar-Rum ayat yang ke-47, "Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna min alladziina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." pertama tadi mengetahui bagaimana jalan-jalan keselamatan dan kedua bagaimana pertolongan Allah serta Allah berikan kepada mereka-mereka orang-orang yang diperintah untuk berjihad di jalannya dan sungguh telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad para rasul kepada kaum mereka sehingga mereka datang kepada kaumnya bil bayinat ya dengan keterangan-keterangan bukti-bukti yang nyata. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Kemudian kami hukum dari kalangan orang-orang yang berdosa. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan nyatalah suatu ketetapan yang hak bagi kami kata Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman sehingga dengannya akan menambah kepada kita kekokohan dan kekuatan iman ketika kita yakini siapa saja yang dia beriman kepada Allah SWT maka Allah akan memberikan pertolongannya Allah akan selamatkan dia Sadis yang keenam dari hikmah kisah dalam Al-Quran Tahzirul kafirina minal istimrar fi kufrihim tahdhirul kafirina peringatan bagi orang-orang kafir minal istimrari fi kufrihim dari terus menerusnya mereka di atas kekafirannya Allah peringatkan orang-orang kafir karena terus menerusnya mereka di atas kekafirannya Qaulih ta'ala berdasarkan firman Allah SWT di surat Muhammad ayat yang ke-10 afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha ya. ketika orang-orang kafir mereka terus menerus dalam kekafiran mereka Allah peringatkan ya. tidak berhenti dari kekafirannya Kata Allah SWT, tidaklah mereka berjalan di muka bumi. melakukan perjalanan. Mencermati, meneliti. Iya. Ternyata yang banyak melakukan perjalanan itu siapa, ya, Ikhwan? Yang paling banyak melakukan perjalanan siapa? Orang kafir. Turis-turis. Iya. Karena banyak uang. Iya. Orang-orang kafir Allah SWT ajak bicara mereka Tidaklah mereka banyak melakukan perjalanan Banyak mereka melakukan perjalanan ya, Melakukan tur Ke berbagai macam negeri ya, Itu kebiasaan orang-orang kafir Meneliti, melihat Bahkan tidak segan mereka ingin membuktikan apa yang datang dalam Al-Quran dari kisah-kisah Bagaimana kondisi Fir'aun ya, Bagaimana ini itu yang disebut dalam Al-Quran Mereka orang-orang kafir Lebih dahulu untuk menelitinya Berjalan menuju kepadanya Sehingga Allah SWT panggil mereka Tidaklah mereka melakukan perjalanan di muka bumi Kemudian mereka melihat Bagaimana hukuman yang menimpa orang-orang sebelum mereka Dammarallahu alaihim Allah hancurkan mereka Ini Allah hancurkan mereka orang-orang kafir Mereka mungkin berjalan kepada Bekasnya kaum Lut Yang Allah balikan Allah hujani dengan batu lantas dibalikan Atau mungkin ke kaum Ad ya. Mereka tahu Tempat-tempat itu Tetapi tidak berhenti dari kekafirannya cuman hanya untuk difoto ya, diberitakan dijadikan sejarah oleh mereka ya. Fir'aun juga mereka lihat mereka teliti ya. mereka ketahui jasadnya tapi tidak berhenti dari kekafirannya sehingga kata Allah SWT walil kafirina amsaluha bagi orang-orang kafir tersebut akan mendapatkan yang semisal dengan itu. Dengan fenomena yang mereka lihat dari kehancuran-kehancuran umat terdahulu. Itu pun akan menimpa kepada mereka. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh hikmah kisah dalam Al-Qur'an itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam penetapan tentang kerasulan Nabi Alaihissalam. Kisah dalam Al-Quran menunjukkan penetapan kerasulan Nabi Alaihissalam. Ada orang yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Alaihissalam. Ya. Apa dalilnya? Nabi SAW Rasul. Ya. Dan dalilnya banyak. yang nubuwah, dari dalil kenabian, kerasulan. Nabi SAW banyak. Di antaranya ini, kisah dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri sebagai dalil kerasulan Nabi SAW. Dan juga ini kisah dalam Al-Qur'an. فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل Karena sesungguhnya berita-berita tentang umat-umat sebelumnya Umam sabiqah ya, Berita-berita yang menyebutkan tentang umat-umat sebelumnya La ya'lamuha illallahu azza wa jalla Tidak mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu taala semata. Jadi berita-berita kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat sebelum umat Muhammad alaihissalam itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu taala. La ya'lamuha illallah. Tidak mengetahuinya kecuali Allah azza Jalla. Sehingga ketika Nabi kita alaihissalam tahu tentang kisah itu, menunjukkan kerasulan Nabi Alaihissalam. Dari mana Nabi kita Muhammad Alaihissalam mendapatkan berita tentang kisah-kisah umat sebelumnya melainkan wahyun min indillah wahyu dari Allah Azza wa tidak ada ketika itu ya, sejarah ya turun temurun ya, tarikh turun temurun yang bisa dipercaya belum ada belum ada seperti di zaman kita ya bisa diawetkan dengan foto ataupun yang lainnya dari sejarah-sejarah tersebut sehingga hanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah firmankan di surat Hud ayat yang ke-49, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha." Hal itu merupakan berita-berita gaib yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta Walau qaumuka min qabli hadza. Tidakkah engkau mengetahui Tidak engkau mengetahuinya. Demikian pula kaummu sebelum ini. Sebelum ini tidak diketahui oleh Nabi SAW dan kaumnya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dongeng dari para orang tuanya, para kakeknya menceritakan kaum Nuh, kaum Saleh, kaum Hud dan yang lain tidak ada. Tidak bisa diceritakan. Tidak ada ahli sejarah. Ya, ketika itu hanya melalui wahyu Allah SWT sehingga ketika tahu itu itu merupakan wahyu dari Allah sebagai Rasul dan juga di surat Ibrahim ayat ke-9 alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله Tidaklah datang kepada kalian berita-berita orang-orang sebelum kalian dari kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud dan orang-orang setelah mereka. Setelah ini Nuh, 'Ad, Thamud. La ya'lamu min Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang kisah-kisah mereka kecuali Allah. dari mana Nabi kita tahu? Dari wahyu Allah subhanahu wa taala Sehingga beliau sebagai Rasul Ithbatul Risalah Penetapan Risalah kepada Nabi kita SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya faham ya Itu diantara tujuh hikmah kisah dalam Al-Quran. والله أعلم طيب